Bismillah. Berikutnya adalah anwa unnaati, Jenis-jenis dari na'at. Jadi na'at nanti ini ada beberapa jenis yang disebutkan oleh beliau di sini. Yang pertama mufrodun. Naat itu ada yang bentuknya mufrad. Kedua jumlatun atau berbentuk jumlah. Yang ketiga, syibhu jumlatin atau berbentuk syibhul jumlah. Serupa dengan jumlah, tapi bukan jumlah. Yang kedua, yang pertama kata beliau, an-na'tu al-mufradu na'at yang mufrad. Huwa ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Adalah na'at yang tidak berbentuk jumlah dan juga tidak berbentuk syibhul jumlah. Jadi mufrad ini bukan mufrad dari sisi bilangan ya mufrad yang penting dia bukan jumlah bukan jumlah ismiyah bukan jumlah fi'liyah dan juga bukan syibhul jumlah maka itu dikatakan sebagai naat yang mufrad wa yakunu isman zahiran biasanya dia berbentuk isim zahir Paham? bukan berbentuk domir. Karena isim itu ada dua, ada beberapa jenis ada isim zohir terlihat, ada isim domir. Kalau domir nanti nggak bisa, dia harus isim zohir yang terlihat, baik bilangannya satu, dua ataupun jama. Yang penting dia isim zohir. Contohnya al-asadu hayawanun muftarisun. Singa itu adalah hewan yang buas. Muftarisun na'tun marfu'un wala matrafihi ad-dhammatu. Ya. Muftarisun di sini adalah na'at yang dia itu dibaca rofa karena menutnya juga rofa adalah hayawan, hayawan dan tanda rofanya dia dengan dhamma. Itu yang pertama. Yang kedua, anak natu al-jumlatu, na'at yang berbentuk jumlah. Baik fi'liyatun atau ismiyatun, baik berbentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Anda baca dulu ya, nanti Anda sebutkan beberapa poin lagi. Anak natu al-jumlatu al-fi'liyatu bisyarti ayyakuna al-man'utu nakirotan. Itu nanti bacanya bisharti bukan bishartin Karena an tambah fi'il mudhari setelahnya ini masdar muawwal. Dan masdar muawwal ini dianggap sebagai mudhof ilaihnya sehingga syarti itu tidak boleh dibaca dengan tanwin karena dia adalah mudhofnya. Bi syar'ti ayyakuna al-man'utu nakiratan. Dengan syarat man'utnya itu harus berbentuk isim nakiro. Seperti al-asadu hayawanun yaftarisu. Fajumlatu yaftarisu na'tun lil man'uti hayawanun. Ya, singa itu adalah hewan yang buas. Yaftarisu di sini adalah na'at untuk man'ut hayawanun. Hayawanun dia adalah isim nakiro. Wa jumlatu na'ti tatba'u man'utahu fil i'rab haitsu takunu fi mahalli rafin hina yakunu man'utuha marfu'an wa takunu fi mahalli nasbin hina yakunu man'utuha mansuban wa kadzalika takunu fi mahalli jarrin hina yakunu man'utuha majruran dan jumlah naat yaitu jumlah fi'liyah yang menjadi naat dia itu mengikuti man'utnya dalam sisi i'rab tapi karena berhubung dia itu berbentuk jumlah nanti i'rabnya menggunakan fi mahalli paham karena berbentuk jumlah, maka i'robnya menggunakan fi mahalli, tetap mengikuti man'utnya. Cuman perbedaannya kalau ini menggunakan fi mahalli. su dari sisi takunu fi mahalli rof'in. Jumlah tadi itu menduduki kedudukan rofa hina yakunu man'utuha marfu'an. Kalau man'utnya itu dalam keadaan rofa. Kalau man'utnya dalam keadaan rofa, jumlah fi'liyah ini fi mahali rof'in. Seperti hayawanun. Dia dalam keadaan rofa. Maka yaftarisu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali rof'in na'atun. Watakunu fi mahali nasbin. Dan bisa jadi juga jumlah tersebut nanti menduduki kedudukan nasab. Hina yakunu man'utuha mansuban. Kalau man'utnya nanti dalam keadaan nasab. Berarti kalau dibaca hayawanan berarti yaftarisu nanti di situ fi mahallin nasbin na'tun. Karena manutnya juga dalam keadaan nasab. Wa kadzalika takunu fi mahalli jarin. begitu juga dia itu dalam keadaan fi mahalli jarin apabila manutnya juga dalam keadaan majrur. Ingat ya. Jumlah mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu tetap mengikuti manutnya dari sisi i'rab. Paham? Cuman karena dia jumlah, i'rabnya nanti nggak boleh langsung. Paham? Nggak boleh dikatakan yastarisu mansubun wa alamatu nasbi, nggak bisa seperti itu. Tapi cara i'rabnya nanti adalah yaftarisu fi'lul mudhari wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in menduduki kedudukan rofa. Jadi semua kembali ke manutnya. Manutnya rofa, dia rofa. Manutnya nasob, dia dalam keadaan nasob. Manutnya jer, dia dalam keadaan jer. Seperti al-muslimu rojulun yuk tadabihi. Seorang muslim, dia itu adalah laki-laki yang yuk bihi, yang dijadikan panutan dengannya. Fajumlatu yuktada bihi na'tun lil man'uti rojulun. Ya, maka yuktada bihi di sini adalah na'at bagi man'utnya rojulun. Wahia jumlatu fi'liyatin dan dia itu adalah jumlah fi'liyah fi mahalli rofin, Ya, menuduki kedudukan rofa. Walitahwilin na'ti al-jumlati al-fi'liyati ila na'ti mufradatin takulu al-muslimu rojulun kudwatun. Ya, al-muslimu rojulun kudwatun. Kalau ditahwilkan, dipindahkan naat yang berbentuk jumlah ini, berbentuk jumlah fi'liyah ini, kepada naat yang berbentuk mufrad, maka jadinya adalah al-muslimu rojulun kudwatun. Adalah laki-laki yang kedua dijadikan teladan. Di sini mungkin nanti muncul pertanyaannya adalah kudwatun itu dihukumi muannas, sedangkan rojulun dihukumi muzakkar. Kok bisa dijadikan naat? Paham ini? Harusnya kan dari sisi jenisnya kan harus sama. Jawabannya yang Anda tahu, kudwatun itu tidak punya lafat lain. Maksudnya untuk membedakan mu'annas dan muzakkar itu nggak ada lafaz lainnya gitu. Ya cuman tun. Artinya tun ini adalah lafaz yang berserikat. Digunakan untuk muzakkar ya bisa, digunakan untuk mu'annas ya bisa. Paham? Jadi tun ini nggak ada lafaz kalau dia muzakkar eh, mu'annas tun, Kalau muzakarnya kudwun, itu nggak ada. Paham? Jadi dia lafaznya cuma satu. Sehingga kalau kalian ingin menjadikan ini sebagai naat, ya harus mengikuti konteksnya. Yaitu apa? Lafat ini dapat digunakan untuk muzakar dan dapat digunakan untuk manas. Itu kalau ditahwilkan, dipindahkan kepada isim mufrad. Maksudnya gini. Setiap jumlah fi'liyah yang menjadi naat itu nanti bisa ditakwilkan, dipindahkan ke isi mufrotnya ke bentuk mufrotnya Nah, seperti tadi. Al-muslimu rojulun yuktada bihi. Yuktada nanti ditahwilkan ke dipindahkan ke isim isim mufrotnya menjadi ar-rajulu tun Al-muslimu rajulun tun Itu yang pertama. Yang kedua, anak natu al-jumlatu al-ismiyatu na'at berbentuk jumlah ismiyah. Bisyarti ayakuna al-man'utu nakirotan Ini juga sama syaratnya. Man'utnya itu harus berbentuk isim nakiro, Tidak boleh berbentuk isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat nanti, jumlah ini adalah sebagai hal. Ya, kalau berbentuk isim ma'rifat, jumlah ini adalah sebagai hal. Seperti Al-Qahiratu Madinatun syawari'uha wasi'atun. Kota Qahira, kota Kairo, Kairo itu adalah sebuah kota. Sebagai khobarnya ya. Syawari'uha wasi'atun. Yang jalan-jalan kota tersebut wasi'ah, luas. Jalannya ya. Syari'un itu mufrotnya. syawari itu jama taksirnya jalan yang ada di kota tersebut itu sifatnya luas. Fajumlatu syawari'uha wasi'atun itu adalah ismiyatun naatun lil man'uti madinatun. Dia adalah jumlah ismiyah untuk na'at bagi man'ut Madinah. Wahya jumlah tu ismiyatin dan dia itu namanya jumlah ismiyah. Fi mahalli rof'in menduduki kedudukan rofa sebagai naatnya karena Madinatun juga dalam keadaan rofa. Walitahwili an-naati al-jumlati al ismiati dan untuk mentahwilkan naat yang berbentuk jumlah ismiyah ila naati mufradin kepada naat yang berbentuk mufrad menjadi al-qahiratu madinatun wasi'atus syawari'i. Ya. Kohiro itu adalah kota yang ja, yang luas jalan jalannya. Ya wasi'atus syawari'i. Yang luas jalan jalannya. Atau seperti contoh Sallamtu ala syaikhin sautuhu tayyibun. Saya mengucapkan salam kepada seorang syekh, kepada orang tua yang suaranya itu baik. Fajumlatu sautuhu tayyibun ismiyatun na'tun lil man'uti syaikhin. Ini juga sama. Jumlah sautuhu tayyibun ini adalah sebagai jumlah ismiyah sebagai na'at untuk man'utnya syekh karena berbentuk isim nakirah. Wahia jumlatun ismiyatu, wahia jumlatu ismiyatin dan dia adalah jumlah ismiyah fi mahalli jarrin menduduki kedudukan jar. Kenapa? Karena syaikhin dalam keadaan jer. Ya, maka sautuhu toyibun ini fi mahalli Dan tahwilnya kepada si mufrad salamtu ala syaikhin thayyibis sauti. Saya mengucapkan salam kepada seorang syekh thayyibis sauti yang suaranya itu baik. Paham? Ini jumlah ismiyah yang menjadi naat. Ya, jumlah ismiyah yang menjadi naat. Ya, syarat yang pertama tadi ingat. Kalau kita buat ringkasannya, manutnya harus isim nakiro. Yang kedua, naat yang berbentuk jumlah harus mengandung domir, harus ada domirnya yang kembali kepada manut. Paham? Bau mau jumlah ismia atau jumlah filia harus ada domirnya. Yang ketiga, Syaratnya adalah jumlah tersebut harus berbentuk jumlah khobariyah. Jumlah yang bentuknya itu pengkhobaran. Bukan insya'iyah. Kalau insya'iyah itu nanti adalah jumlah yang berbentuk perintah atau berbentuk larangan atau berbentuk pertanyaan istifham. Itu syarat yang ketiga harus ada. Ya. Jumlah tersebut yang ketiga syaratnya harus berbentuk jumlah khobariyah. Ah, khobariyah itu nanti kalian pahami kalau kalian tahu insya'iyah. Bukan berbentuk jumlah insya'iyah. Apa itu jumlah insya'iyah? Jumlah yang berbentuk perintah. Paham? Atau jumlah yang berbentuk larangan. Jadi setelahnya itu fil amar atau setelahnya fil nahyi, itu enggak boleh. Paham? Atau berbentuk istifham, jumlah setelahnya kemasukan huruf istifham. Itu juga enggak boleh menjadi naat. Contohnya ya, anak buatkan contoh. Ja'a zalimun. Idribhu. Ja'a zalimun idribhu. Zalimun isim nakirah. Setelahnya ada jumlah fi'liya idribhu. Tapi berbentuk fi'il amr ya. Ini nggak boleh idribhu di sini. Meskipun ada robit dia berbentuk jumlah fi'liyah terpenuhi syaratnya. Paham? zolimun berbentuk isim nakiro, terpenuhi juga syaratnya. Tapi syarat yang ketiga tidak terpenuhi yaitu apa? Dia tidak berbentuk khobariyah. Tapi berbentuk insya iya. Kok tahu? Karena jumlah yang datang setelahnya itu berbentuk jumlah fi'il amr. Telah datang orang yang zolim, pukullah dia. Itu nggak boleh idribhu di sini bukan sebagai naat. Meskipun syarat dua syaratnya terpenuhi. Zolimun isim nakiro. Ada robitnya. Idribhu ada domir huwa kembali ke zolim, Tapi syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Maka idribhu di sini tidak boleh dianggap sebagai naat. Atau contoh yang kedua. Ditulis contohnya biar kalian faham. Absorta fakiron. Absorta fakiron. Engkau telah melihat orang fakir. Absoro yubusiru, Absorta. Hal tu'tihi atau atau yu'ti. Hal tu'tihi engkau telah melihat orang fakir. Apakah engkau memberikannya sesuatu? Tanda tanya di situ ya. Nah, di situ kalian lihat fakiron isim nakiro. Paham? Syarat yang kedua terpenuhi juga. Ada domir yang kembali kepada manut. Manutnya. tu'tihi. Ada domir huwa. Hi. Kembali ke fakiron. Namun yang syarat ketiga tidak terpenuhi yaitu apa? Dia ternyata berbentuk jumlah insya'iyah yaitu apa? Berbentuk didahului oleh huruf istifham. Hal harfu istifham. Tu'tihi jumlah fi'liyah. Tapi jumlah ini itu nggak bisa menjadi naat untuk fakiron. mengandung domir. Paham ya? Naat yang berbentuk jumlah itu harus mengandung domir untuk kembali ke man'ud. Dan harus mencocoki. Kalau man'udnya muzakkar, mufrod, domirnya muzakkar mufrod. Kalau man'udnya muzakkar musanna, domirnya harus muzakkar musanna. Kalau man'udnya adalah mu'annas mufrad, domirnya harus mu'annas mufrad. Terus yang ketiga, harus berbentuk jumlah khobariyah. Kalau ditanyakan apa jumlah khobariyah, adalah jumlah yang tidak berbentuk fi'il amr, tidak berbentuk nahi, larangan, dan tidak berbentuk istifham. Maksudnya apa? Jumlah itu tidak kemasukan huruf istifham. Tiga syarat itu terpenuhi, jumlah itu sah dijadikan sebagai naat. nah di sini kan kata beliau tadi, kita berikan peringatan kata beliau, bahwasanya naat yang berbentuk jumlah, itu harus mengandung domir yang mengikat dia dengan man'utnya. Wayutobikuhu dan harus mencocoki man'utnya. Jadi domir itu pun harus cocok dengan man'ut. Kalau man'utnya muzakar mufrad, domirnya muzakar mufrad. Kalau manutnya muzak eh, muannas mufrad, domirnya harus muannas mufrad. Kalau tidak ada domir yang kembali, jumlah itu tidak bisa dijadikan khobar. Tidak bisa dijadikan naat. Kalau tidak ada domir yang mengikat, jumlah itu tidak bisa dijadikan naat. Sama sini difahami kan? Wahaza hadza ar-rabitu fi nati al-jumlati al-fi'liyati huwa al-fa'ilu sawa'un akana ad-dhamira Asawaun akan ad-domiru mustatiron au zahiron. Lihat. Dan robit ini, pengikat ini, yang ada pada jumlah fi'liyah, itu huwal fa'il. Biasanya dia adalah fa'ilnya dari fi'il itu. Makanya contoh di atas tadi apa? Uh, hayawanun yaftarisu. Yaftarisu kan jumlah fi'liyah ya. Mana robitnya? Fa'ilnya yaftarisu berbentuk domir mustatir, takdirnya huwa kembali ke manutnya tadi. Sawa'un akana domiru mustatirun al zahiron. Sama saja. Domir itu adalah domir mustatir seperti yaftarisu di atas. Atau domirnya itu adalah domir yang zahir, terlihat. Makanya di sini kalau tepatnya gini biasanya berbentuk fa'il atau biasanya berbentuk maf'ulun bih berarti domir nasab mutasil nanti zahiron di sini mustad domir yang zahir ini ada dua kemungkinan ya kemungkinannya nanti adalah berbentuk domir rofa muttasil atau zohirnya di sini berbentuk domir nasob muttasil. Apa maksudnya? Anda mau takkitkan yang ini dulu, yang zohiron ini. Kalau mustatir jelas ini, mustatir jelas yang zohir, zohir ini nanti bisa jadi berbentuk domir rofa mutasil atau berbentuk domir nasob mutasil. Sama-sama domir juga, cuman dia zohir. Lihat anak buat contoh ya. Perhatikan contohnya. Ra'aitu rijalan ja'u minal madinati. Lihat ya. Ra'aitu rijalan ja'u minal madinati. Ja'a ja'a ja'u gitu. Ada wawu jamaahnya. Saya melihat sekelompok laki-laki yang mereka telah datang dari kota. Ya, yang mereka itu datang dari sebuah kota. Sekarang lihat permasalahan kita berarti rijalan sama jauh. Rijalan naki naki roh. Setelahnya ada jumlah fi'li fi'liya. Syarat jumlah tadi harus mengandung robit domir yang kembali kepada manutnya. Adomir ini nanti bisa jadi berbentuk mustatir. Kalau mustatir, ya tempatnya cuman pada kalau mustatir jawazan, takdir huwa dan hiya. Mustatir wujuban, takdir anta, ana dan nahnu pada fi'il mudhari tentunya ya. Nah, sekarang lihat. jauh ini fi mahalli nasbin sebagai naat dari rijalan. Robitnya mana? Rijalan itu kan jamak. Ja'u wawul jamaah adalah domir robit yang takdirnya hum kembali ke rijalan. Dia berbentuk domir tapi bukan mustatir tapi zoh, zohir. Terlihat nggak domirnya? Terlihat berbentuk wawul jamaah. Jamaah. Ra'aitu rijalan ja'u. Ada wawul jamaah terlihat di situ. Nah, wawul jamaah ini kalau kita takdirkan pada takdir domir rofa munfasil, takdirnya adalah hum. Hum itu sama dengan kedudukan rijal. Rijal kan para laki-laki. Kalau ditakdirkan domir juga takdirnya adalah hum. itu domir rofa mutasil sebagai fa'il ya. Tapi dia zahir. Karena fa'il ini kan, ini masih umum fa'il ini. Fa'il yang berbentuk domir, bisa jadi fa'il berbentuk domir mustatir. Paham? Atau berbentuk fa'il berbentuk domir, domir yang zahir. Seperti jauh tadi. Itu fa'il juga. Tapi zahir terlihat domirnya. Sekarang kita pindahkan ke domir nasab mutasil. itu rojulan. Ya. itu rojulan. Dorobahu Muhammadun. Dorobahu Muhammadun. Tergambar ya? Ra'aitu rojulan dorobahu Muhammadun. Saya telah melihat seorang laki-laki yang Muhammad telah memukul dia. Ada nggak robitnya di sini? Ada ya, tapi bukan fa'il robitnya ya. Karena doroba fa'ilnya adalah Muhammad. Muhammad. Jadi apa robitnya? Robitnya adalah maf'ul bihnya. Berbentuk domir nasob mutasil Takdirnya huwa kembali kepada rojulan. Paham? Ra'aitu rojulan dorobahu Muhammadun. Di situ bukan fa'il. Makanya tadi Anda tambahkan gini. Baik domir itu adalah domir fa'il. Berarti dia mustatir. Mustatir contoh seperti di atas tadi. Hayawanun yaftarisu. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Ya'udu ilah hayawan atau berbentuk domir tapi zohir terlihat. Seperti ra'aitu rijalan ja'u minal Madinah. Ja'u ada domirnya di situ terlihat. Sama-sama takdir hum kembali ke rijal. Atau berbentuk maf'ulun bi. Domirnya domir nasab mutasil sebagai maf'ul bi. Itu juga bisa jadi robit. Seperti itu rojulan dorobahu Muhammadun. Bukan fa'il domirnya di sini karena failnya adalah Muhammadun. Adapun rojulannya, eh, eh, robitnya adalah domir nasab mutasil sebagai maf'ul bi kembali ke rojulan. Syarat-syarat untuk menjadi naat bagi jumlah. Tiga syaratnya itu wajib terpenuhi. Tidak ada syarat ini tidak jadi naat salah satu syaratnya lepas tidak bisa jadi naat. Itu untuk fiil tadi ya. Kalau fiil yang menjadi robit biasanya failnya atau maf'ul bihnya. Situ tambahi fa'il atau maf'ul Kalau fa'il saja nanti nggak bisa. Karena nanti ada maf'ul bi, domir nasab mutasil bisa menjadi robit untuk dikembalikan kepada man'ud. Baik mustatir atau zahir. Sudah, satu, sudah Anda contohkan tadi. Mustatir seperti contoh di atas. Yaftarisu. Zahir seperti yang tadi Anda contohkan. Ra'aitu rijalan ja'u minal madinati. Itu zahir. Terlihat domirnya. Kemudian wa ammad ammad domiru fil jumlati al ismiyati fa al muttasilu bil mubtada'i kama fil amsilati as-sabiqati. Adapun domir yang masuk kepada jumlah ismiyah maka fahuwa maka domir tersebut al muttasilu bil mubtada' adalah domir yang bersambung dengan mubtada sebagaimana pada contoh yang telah lalu. Ya. Sebagaimana pada contoh yang telah lalu. Mana contohnya tadi? Salam tu ala syekhin. Sautuhu tayyibun. Karena kan jumlah ismiyah itu adalah susunan dari mubtada khobar ya. Maka domirnya itu biasanya ada pada mubtada, bukan pada khobar. Ada pada mubtada. itu kalau di i'rab itu sebagai mubtada. Karena jumlah baru ya. Isi ma'rifat jatuh di awal jumlah. Nah, domirhu itu nanti robit yang kembali kepada syekh. Paham? Makanya kata musonif di sini, biasanya kalau jumlah ismiyah yang mengambil robitnya, mengikat robitnya itu adalah mubtada'nya. Domirnya ada di situ, bukan pada khobar khobarnya. waktu robitnya seperti itu kata beliau. Ya, biasanya pada mubtada mubtadanya. Tapi ya. Anak cukupkan dulu. PR-nya kalian lihat buka lihat di sebelahnya itu. Tadribat Aram'an 145. Pertanyaan nomor 6. Mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. PR-nya i'rab ini jumlah ini semuanya ini di i'rab satu persatu kemudian diterjemahkan. Di sini ada naat ya. Ada naat yang berbentuk mufrad ataupun juga berbentuk jumlah. Ingat di i'rab dari salah satun sampai mustakbirun. Ini sebenarnya sudah terbantu dengan harokat ini. Harusnya tidak ada harokatnya. Baru di i'rab. Jadi kalian sudah tahu nanti posisi dia ini sebagai apa. Satu persatu di i'rab